Oleh karena itu <clears throat> karena tolak ini merupakan suatu ibadah yang agung kita mengingatkan diri kita untuk selalu ikhlas mana kita melakukan amalan ini hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mencari satu bagian dari uh, kesenangan dunia ya, entah itu mungkin supaya dikatakan alim ya untuk bisa mendebat ya orang-orang jahil tidak, tapi kita adalah berusaha untuk e, dalam kita tolabul ilmi mencari wajah Allah Subhanahu wa taala suatu nikmat yang tiada tara. Baik ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum kembali kita meneruskan membaca kitab Makarimul Akhlak yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Saleh al Kemarin kita sudah dijelaskan tentang uh, akhlak Demikian pula dijelaskan apakah akhlak itu merupakan hasil pembawaan ya tabiat atau bisa merupakan pengembangan diri hasil usaha dan telah dijelaskan kemarin ya di antara hadis yang menerangkan bahwasanya Ahlak itu adalah <coughs> bisa jadi hasil pembawaan tabiat bisa jadi pula merupakan hasil usaha pengembangan diri di mana seorang berusaha ya untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang berakhlak mulia Itu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan kepada sahabat Asaj Abdul Qais dia mengatakan Inna fika khallataini yuhibbuhumallahu Al-hilmu wal-anat Kata Nabi SAW Sungguhnya pada dirimu ini ada Dua ahlak yang Allah mencintainya yaitu al-hilm santun dalam artian seorang e, bisa menahan diri ya pada saat marah untuk tidak melampiaskan ini merupakan apa sifat hilm Orang yang punya sifat helm dia tentunya nanti akan bisa apa? Sabar. Kemudian al-ana. Ini sifat yang kedua atau hal yang kedua yang dimiliki oleh sahabat ini. Yaitu al-ana. Apa itu? Oh, ya, tidak tergesa-gesa, orangnya tenang. Ya, dalam mensikapi ya suatu reaksi ya suatu perbuatan mungkin yang tidak sesuai dengan dirinya ya disikapi dengan tidak tergesa-gesa tenang ya. ini adalah suatu <clears throat> akhlak yang mulia ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat ini dari situ muncul ya pertanyaan dari sahabat ini dia mengatakan wahai Rasulullah apakah aku berakhlak aku berusaha untuk bisa mendapatkan akhlak tersebut atau memang sudah Allah Subhanahu wa taala jadikan aku di atas akhlak tersebut artinya Allah berikan ya Allah tabiatkan akhlak tersebut atasnya Kata Nabi Sallam, ya, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah apa mentabiatkan, telah memberikannya kepadamu atas ya dua akhlak tersebut. Nah, di sini menunjukkan apa? Akhlak itu bisa jadi ya hasil apa merupakan pembawaan atau merupakan hasil daripada pengembangan diri. Sehingga ya setelah dibahas tentang e, sedikit tentang mana yang lebih baik dari akhlak yang merupakan tabiat dengan akhlak yang merupakan hasil pengembangan diri ada sisi kemuliaan dari akhlak yang itu merupakan tabiat disebabkan itu sudah menjadi karakter sehingga ketika seorang berakhlak dengan ahlak tersebut tanpa butuh kepada apa? Ya, tanpa butuh kepada kesulitan. Ya. Tetapi ketika seorang tidak diberikan dengan ahlak yang mulia tersebut, maka masih ada peluang. Ya, masih ada peluang untuk bisa apa berakhlak mulia dengan cara apa usaha jadi tidak ada diserahkan apa eh, akhlak itu ibarat kita dalam bahasa Arab istilahkan mabni gitu ya ya mabni saya itu udah mabni kayak gini nih ya nggak bisa berubah ya tetap bisa berubah ya, maka perlu usaha ya dikit demi sedikit sehingga bisa sempurna. Nah, demikian pula akhlak ya. Mungkin orang yang tadinya sifatnya selalu keras, ya, itu bisa diusahakan supaya tidak keras bagaimana? Ya, dalam artian keras yang tidak bagus gitu ya, karena keras itu sendiri tidak apa? Tidak tercerah, tidak tercerah secara apa? Secara mutlak, ya Jadi sekarang kita meneruskan dari tulisan ini. Beliau katakan masih menjelaskan kaitannya dengan penjelasan yang terakhir kita kemarin. Beliau katakan wahuna mas'alatun. Wa ya ayyuma ayyuhuma afdalu. Rajulun jubila ala khuluqin hamid wa rajulun yujahidu nafsahu ala takhalluqi bihi fa ayyuhuma a'la manzilatan wa a'dhamu ajran Di sini ada masalah, ada pertanyaan. Ya, yaitu mana di antara keduanya keduanya ini kembali kepada akhlak yang itu merupakan apa tabiat tabi'i atau akhlak yang merupakan hasil daripada pengembangan diri mana yang lebih afdol dalam praktek misalnya apa di sini katakan rojulun ada seseorang Yubila ala hulukin hamid. Dia diberikan, ditabiatkan di atas ahlak yang terpuji. Yang lain, rajulun yujahidu nafsahu. Orang yang yang lain dia tidak punya, tetapi apa? Yujahid nafsahu. Ya bersungguh-sungguh berusaha melatih diri alat tahalluqi bihi untuk berakhlak dengan apa? Dengan akhlak yang terpuji. Pertanyaannya, ayyuhuma a'la manjilatan wa a'dhamu ajran? Mana yang lebih tinggi kedudukannya dan mana yang lebih besar pahalanya? ya. Jadi masalahnya demikian. Jadi mana yang lebih afdol sekarang? Jadi dua uh, orang yang apa? Yang satu sudah diberikan akhlak yang mulia, yang satu apa? Ya, dia berusaha. Dia berusaha mengembangkan diri untuk menjadi orang yang berakhlak yang mulia. ونقول جوابا على هذه المسألة إنه لا شك أن الذي جبل على الخلق أكمل من حيث تخلقه بذلك أو من حيث وجود الخلق فيه kata beliau kita katakan sebagai jawaban terhadap masalah ini atau pertanyaan ini bahwasanya tidak ada keraguan bahwasanya orang yang ditabiatkan di atas akhlak ini akhlak yang mulia tersebut dia lebih sempurna jadi orang yang sudah dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih apa? lebih sempurna. Dari sisi apa? Dia sudah punya akhlak tersebut. Atau dari sisi adanya akhlak tersebut pada dirinya. Kenapa kok lebih sempurna? Dikatakan di sini li'annahu la yahtaju ila li'annahu la yahtaju ila ana'in wala masyaqqatin Pertama di sini apa? Karena dia tidak butuh untuk apa? Untuk untuk usaha, ya. Untuk capek-capek juga gitu ya. Untuk sakit. Karena orang itu kalau nggak terbiasa kan apa? Melakukan sesuatu yang tidak terbiasa itu biasanya apa? Mesti nggak enak kan itu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah menjadi kebiasaan, ya ibaratnya sudah menjadi apa? Refleks gitu ya orang dengan adan tuh udah ya langsung ambil air wudhu kan gitu ya. Tapi kalau nggak pernah coba untuk melakukan itu tuh perlu apa? Ya perlu sulit ini ya. Seperti misalnya anak kecil ya, eh, yang mungkin anak kecil ya mungkin ya sudah waktunya untuk harus sholat gitu ya pas waktu subuh mesti apa biasanya tidurnya nah ini kan perlu ini apa dilatih gitu. mungkin dia harus nangis dulu tapi lama-lama kalau dibiasakan terus ya ndak ya itu untuk berakhlak kepada Allah seperti itu melatih anak kita untuk apa bangun sholat subuh Jadi orang yang berakhlak mulia itu tadi nggak butuh kepada apa usaha, nggak perlu kepada sakit-sakit ibaratnya gitu ya. Wala masyakoh tidak perlu apa? Tidak butuh kepada kesulitan, kesukaran. Masyakoh. Jadi pada dalam melakukannya itu nggak nggak ada masyakoh, nggak ada kesulitan. Walaupun mungkin sebagian orang menilai apa? Wah kok bisa ya dia seperti itu? Ya karena memang beda. Ya satu orang ini dengan orang lain apa ber berbeda. Kita menganggap itu wah kok berat ya. Ya. Ternyata mau dia itu enak. Nah, gitu ya. Seperti ibaratnya kita barangkali yang kita pekerjaannya sebagai orang yang kantor gitu, lihat petani itu macul itu sudah, lihat orang macul itu aja sudah apa? Capek, ya kan? Bisa saja gitu. Tapi bagi petani tersebut itu merupakan apa? Walaupun itu kelihatan dia merasakan apa? Enak. Segar badannya begitu ya. Tidak. Demikian. Jadi ahlak demikian. Jadi ahlak itu kalau kalau memang sudah ada ya, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kecil ya, seperti itu nggak perlu masakoh sudah. Maka di sini ya ditambahkan oleh beliau walayafutu fi ba'dil mawatini wal amakin dan tidak akan pernah luput dalam sebagian tem, apa eh, dalam sebagian kedudukan dan tempat. Jadi kondisi apapun ya dimanapun ya tidak akan pernah luput daripada dia. Artinya ahab tersebut akan selalu apa? menempel pada dirinya akan selalu ada pada dirinya. It anna husnal khuluqi fihi sajiyatun wa tabu'un. Sebab akhlak bagus yang ada pada orang tersebut sudah menjadi apa? karakter dia dan sudah menjadi pembawaan. sudah nggak di mana saja ke kondisi apapun dia dan di mana saja dia berada ibaratnya ya sudah akhlak yang sudah ada pada dirinya itu sudah tetap ada pada dirinya tidak akan apa nggak akan berubah ibarat gitu maka diperjelas di sini oleh beliau bahwa fi ayyi waqtin talqahu tajiduhu hasanal khuluqi orang yang seperti ini dia dia orang ini tadi fi ayyi waqtin kapan saja fi ayyi waqtin kapan saja talqahu kamu temui dia kamu temui dia tajiduhu maka kamu akan mendapatkan dia itu sebagai orang yang apa hasanal khuluq ini berbeda dengan apa Berbeda yang barangkali orang itu dia punya alat baik tapi hasilnya apa? Hasil dari pengembangan Jadi suatu saat ketika kondisi tertentu dia nggak apa? Ya kurang dalam mempraktekkan. Seperti itu. Tapi kalau orang sudah, sudah kecil ibaratnya sudah itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di mana saja kondisi kondisi apapun dia lah tetap seperti itu, tetap tetap apa? tetap sebagai orang yang berakhlak mulia. Kemudian, wa fi ayyi makanin talqahu tajiduhu hasanal khuluqi. Di tempat manapun, ya, di tempat manapun kamu temui dia, niscaya engkau dapatkan dia sebagai orang yang berakhlak mulia. wa ala, wa ala ayyi halin talqahu tajiduhu hasanal khuluqi ya keadaan kondisi apapun ya kamu dapati dia kamu temui dia kamu akan dapatkan dia sebagai orang yang berakhlak mulia ini apa orang yang diberikan akhlak mulia ya dari Allah Subhanahu wa taala merupakan tabiat tabiat orang tersebut demikian sehingga di mana saja, kapan saja, kondisi apa saja yang ada pada dirinya, dia tetap sebagai orang yang berakhlak mulia. Maka disimpulkan apa? Bahwa min hadhihi nahiyah dari sisi ini akmalu bila syakin. Maka dia lebih sempurna tanpa ada keraguan. Berbeda tadi kan ya orang yang Ya, tentunya berbeda dengan orang yang dia punya akhlak mulia tapi hasil usaha, hasil pengembangan diri suatu saat apa? lupa ilmunya gitu ya. Dan lupa karena orang pada satu kondisi tertentu bisa seperti itu. Ya. hanya orang itu sukanya apa? Sukanya marah gitu ya. dan dia sudah tahu belajar gitu ya, belajar supaya tidak marah gitu ya. Tapi suatu saat ya, suatu saat bisa jadi ketika mungkin banyak orang yang banyak sesuatu yang menjadikan dia marah, akhirnya apa? Marah juga kan gitu. Tapi kalau orangnya apa? Tipenya sudah tadi punya sifat helm ya, semua sifat hilm jadi di, di mana dia bisa mempunyai bisa mengendalikan diri ya ketika ada sesuatu yang menjadikan dirinya marah nah, sudah mau diapain dia bisa sabar tapi kalau orang tadi nggak punya sifat hilm ini ya suatu saat apa meledak juga kan gitu ya suatu saat seperti itu walaupun setelah itu mungkin dia sadar gitu ya uh saya kok gini ya Maka di sini apa? Sisi kesempurnaannya ya dari sisi ini ya dia lebih sempurna. Kenapa? Karena tadi di mana saja, kapan saja, kondisi apapun dia tetap apa? akhlaknya baik. Ini perincian ya, diperinci demikian. Kemudian terusnya Wa amal khuluqul ladhi yakunu bitatabbu'i wa bil mu'alajati wal mumarasati awit tamrini fal insanu yujaru alaihi min jihati mujahadati nafsihi. Adapun akhlak yang itu merupakan hasil usaha hasil mu'alajah Mu'alajah itu ibarat apa? Orang sakit itu ya apa? Pengobatan gitu ya, perlu berobat, usaha kan. Mungkin sekarang belum bisa, nanti ke sana lagi, ke sana lagi supaya bisa gitu ya. Wal mumarosah membiasakan. Usahanya apa? Membiasakan diri. Wat tamrin latihan, latihan. Nah, alat yang itu merupakan hasil usaha atau pengembangan diri ini fal insan maka orang tersebut maka manusia tersebut yuk jaru alaihi dia diberikan pahala min jihati dari sisi mujahadati nafsihi mujahadah terhadap dirinya ada, ada keutamaan nggak ini? Ya ada. Keutamanya mujahadah tadi. Dari mujahadah dia itu dia dapat apa? Pahala. Ya. Ya, jadi mujahadah dari kesungguhan dia untuk berakhlak yang mulia. Walaupun barangkali belum apa? Bisa seperti orang yang sempurna alam, tapi ketika dia mujahadah dapat pahala di situ dia. Tetapi dari sisi apa? Kesempurnaan akhlak, kata beliau, lakinnahu min haitsu kamalul khuluqi an bi katsirin minal kismil awwali. Akan tapi dari sisi kesempurnaan akhlak, dari kesempurnaan akhlak dia apa ankos lebih kurang dikasirin banyak banyak kurang gitu ya minal kismil awal dari apa dari tipe manusia yang pertama tadi yaitu yang diberikan ahlak secara apa tabiat berarti masing-masing punya apa kelebihan ya. kalau seorang diberikan tidak diberikan secara akhlak tabiat masih ada peluang untuk apa? Nah, untuk ikhtisab tadi. Jangan apa? Jangan putus asa. Ya. Karena sebagian orang itu apa? Sebagian orang itu kadang ya ketika tahu dirinya seperti itu, ya dia mengakui dirinya mungkin akhlaknya jelek. Ya. Akhirnya apa? Wah, sudah saya itu sudah takdirnya kayak gini gitu ya nah, itu nggak benar ya. sehingga menjadikan seorang apa putus asa putus asa sudah saya itu sudah kayak gini sudah nggak usah di apa nggak usah ditegur lah nggak usah di nah. nah ini merupakan apa suatu hal yang tidak benar jadi kalau kamu nggak bisa berakhlak mulia dari dari dalam hal apa itu merupakan tabiat masih ada peluang untuk berakhlak mulia juga ya dengan usaha usahanya bagaimana nanti akan terangkan di antaranya apa ya kita belajar kita mengaji kita membaca kitab Allah kita membaca sunnah Nabi SAW kita bergaul dengan orang-orang soleh ya kemudian kita juga melihat akibat dari akhlak buruk dampak negatif dari apa akhlak buruk kita kan bisa tahu wah berarti kalau saya berbuat demikian akibatnya demikian nah, sehingga seorang apa bisa berakhlak berakhlak mulia nah ada orang yang sempurna di sini katakan ya Faida ruziqal insanu al khuluqaini jami'an. Taba'an wa tatabbu'an. Kana dzalika akmala. Apabila manusia itu diberikan rizki. Ya. Rizki di sini rizki berupa apa? Akhlak ya. Rizki ini tidak hanya sekedar apa? harta materi saya tidak seorang diberikan akhlak yang mulia maka dalam satu hadis wa ma utiya ahadun ataan khairan wa awsa'a minas minas sobri gitu ya tidaklah seorang itu diberikan suatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada pemberian berupa apa? kesabaran. Ya, dikatakan beliau, beliau di sini apabila manusia itu diberikan rizki berupa dua akhlak semuanya, dua akhlak itu apa? Akhlak secara tabii dan akhlak yang itu merupakan hasil pengembangan. Dua-duanya diberikan karena zalika akmal itu lebih sempurna. Ya. Dua-duanya dapat, ya kan? Dua-duanya dapat. Apa itu? Yang pertama apa? Karena memang sudah ya, tabiatnya gitu ya, nggak akan hilang gitu ya. Kedua dapat pahala dari sisi apa? Mujahadah. Dua-duanya dapat kan itu nah ini orang yang paling sempurna nanti dalam masalah ini. Dalam masalah alat ini orang yang paling sempurna seperti ini. Dua-duanya ada, ya dua-duanya ada. Maka tipe manusia atau macam manusia ya di sini wal aksamu arbaatun maka pembagiannya arti pembagian manusia dalam masalah ini dalam masalah akhlak kaitannya dengan apakah dia diberikan secara tabiat ataukah merupakan hasil pengembangan diri diberikan setelah dia Pak berusaha maka ada empat golongan ada empat tipe manusia dalam masalah ini al awal yang pertama man hurima husnal huluki yang pertama orang yang dia tidak diberikan hurima tidak diberikan akhlak yang baik ini bahas akhlak yang baik ya jadi dia tidak diberikan akhlak yang baik tipe manusia yang pertama yang kedua asani <clears throat> manjubila alaihi walakinnahu iqtasara 'alal jibillah orang yang dia diberikan ahlak itu secara tobi gitu ya dia diberikan akan tapi apa walakin iktasor akan tapi dia membatasi diri terhadap ahlak yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Padahal tidak semua ahlak diberikan ya kan? Ya. Ini yang kedua. Jadi dia apa? Diberikan ahlak yang mulia. Tetapi apa? dia hanya membatasi diri nggak nambah padahal secara umum tadi apa orang itu tidak semua yang diberikan e, semua akhlak mulia diberikan kepada dirinya enggak ya Kemudian yang ketiga man jubila alaihi zada zalika bitaqassubi Yang ketiga orang yang diberikan akhlak secara tabiat dan dia menambah yang demikian itu dengan cara pengembangan dia atau usaha Yang keempat, wa malam yujbal lakinnahu akhadahu takasubi. Yang keempat adalah orang yang tidak diberikan secara tabiat akan tetapi dia mengambil akhlak tersebut ya dengan cara apa? Pengembangan diri usaha. Jadi empat golongan manusia. Jadi yang pertama tadi apa? Orang yang tidak diberikan jadi nggak diberikan akhlak sama sekali dia. Yang kedua diberikan ya, tetapi membatasi diri. Padahal nggak semua orang apa, nggak nggak apa, nggak semua akhlak baik itu diberikan kepada dirinya. Kemudian yang ketiga, orang yang dia diberikan akhlak yang mulia secara tabi'i, ya, lalu dia nambah dengan cara apa hasil usaha. Yang terakhir tidak diberikan tapi dia berusaha dengan mendapatkannya dengan cara usaha. Mana yang lebih baik ini? Ya, yang ketiga ya. Falhasil. Falhasil. Apa artinya alhasil itu? Ya alhasil gitu ya. ya. Alhasil ya bahasa kita alhasil juga. Ya, kesimpulannya nisbati li husnil khuluqi ya kaitannya terhadap ahlak yang mulia anna man jubila alaihi huwa akmal orang yang diberikan ahlak secara tabi'i dia lebih sempurna wa amma min haisul mu'anati wal masyaqqati Fitahsili khusnul husnul husun uh, fi husnil khuluqi fa inna man akhadahu an tariqi takassubi falau ajrul mujahadah eh. Adapun dari sisi usaha dan masyakoh kesulitan di dalam memperoleh akhlak yang mulia maka orang yang mengambil akhlak mulia dengan cara pengembangan diri usaha maka dia mendapatkan pahala mujahadah kalau ada dua-duanya berarti apa? Ah, lebih sempurna lagi sebagaimana tadi dikatakan ya, paling sempurna yang paling sempurna demikian dua-duanya ada ya, jibilahnya ada iktisabnya juga juga ada Mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga ya. Walaupun barangkali tidak apa mungkin cuma satu dua yang mungkin dari kecil kita punya hal tersebut ya. Tapi juga ada apa? Akhlak yang itu merupakan hasil pengembangan diri kita. Insya Allah jelas nih ya. Ada yang belum jelas mungkin bisa tanyakan atau mungkin ada mufrodat yang ketinggalan Kalau udah kita lanjutkan mas'alatun Di sini ada masalah hal hunaka akhlakun laisat fil Qur'ani was sunnah wa masabiru ila ma'rifatiha apakah di sana ada akhlak yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya tidak terangkan dalam apa? Tidak terangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Terus wa masabilu ila ma'rifatiha. Terus cara mengetahuinya bagaimana ini? Al-jawab ya. Jawabnya Qala alaihi salatu wassalam innama bu'istu maka makarimal akhlak Jawabnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innama bu'istu maka makarimal akhlak. Sungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sebelumnya sudah ada ya kan akhlak-akhlak yang mulia. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai penyempurnanya. Maka diterangkan di sini oleh beliau, wazalika anna syara'i'a as-sabiqata allati sara'aha Allahu lil ibadi kullaha tahussu 'alal ahlakil fadilati. Yang demikian itu bahwasanya syariat-syariat yang telah terdahulu syariat yang telah mendahului syariat Nabi SAW ya di antaranya apa syariat ya syariatnya Nabi Musa kepada orang-orang Yahud ya dan syariat Nabi Isa dan syariat sebelumnya lagi ya secara umum dikatakan di sini syariat yang telah terdahulu allati syara'ah Allah yang sudah Allah syariatkan lil ibadi kepada hamba-hamba semuanya menganjurkan atas akhlak yang mulia. Jadi semenjak dulu sudah ada ya anjuran perintah untuk berakhlak berakhlak mulia. Tidak ada ceritanya Nabi ya tidak menganjurkan akhlak yang mulia. Ya. Jadi sejak dulu namanya akhlak yang mulia itu apa selalu diperintahkan, selalu dianjurkan. Cuma penyempurnanya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam, dalam segala hal. Ya, maka di sini nanti akan diberikan satu contoh kaitan dengan masalah ini. Terusnya walihada dzakara ahlul ilmi anna al-ahlaqal fadilata mimma atbaqati syara'i'u ala talabihi. Ya. Oleh karena ini para ulama ahlul ilmi menyebutkan bahwasanya ahlak yang mulia ahlak yang mulia itu termasuk dari apa-apa yang semua syariat ya sepakat untuk menuntutnya artinya menuntut supaya apa seorang itu apa berakhlak berakhlak mulia jadi tidak ada satu syariat pun yang telah mendahului kecuali memerintahkan menganjurkan untuk berakhlak mulia. Walakin akan tetapi ya. Walakin hadis syariatul kamilatu ja'an nabiyyu sallallahu alaihi salatu wasallam fiha bitamami makarimil akhlak. Akan tetapi syariat yang sempurna ini ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang padanya dengan menyempurnakan akhlak mulia. Jadi semuanya menganjurkan, semua merintahkan. Tetapi syariat yang dibawa Nabi Sallam datang untuk Allah menyempurnakannya. Berarti ada ada sesuatu apa ya yang kurang yang disempurnakan ya dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan di sini wal nadrib lidzalika masalan. Kita ambil contoh ya sebagai apa penjelas ya setiap permasalahan itu kalau ada contoh biasanya lebih apa jelas dan gamblang il misal yattadihul maqal dengan adanya contoh suatu perkataan ya itu menjadi jelas. Ya. Wal nadrib. Kan, kalau dibaca sendiri-sendiri wali nadrib. Ya. Itu lam lamul amr gitu ya. Cuma kalau ada apa? huruf sebelum nyaris wa ya, dia dibaca sukun. Wal nadrib lidzalika masalan bimas alatil kisos. Kita ambil, ndaklah kita ambil contoh ya terhadap permasalahan itu ya bimas alatil kisos dengan masalah kisos. Apa kisos? Ya, sudah udah ya kisos nih ya. Membalas yang apa? Yang setimpal gitu ya. Ini ada kaitannya mana akhlak ini. Ya, kisos itu kaitannya dengan akhlak ada kaitannya ya. Orang dipukul, perlu balas atau tidak ini. Nah, memaafkan itu apa enggak akhlak? Ya. ya. Nah, itu ya. Maka di sini akhlak di sini ya. Maka diberikan contoh. Kaitannya masalah apa? Kisos. Yaitu apa? Ai lau anna ahadan jana ala ahadin fahal yuqtassu minhu amla. Seandainya Seandainya ada seseorang berbuat kriminal ya kriminal terhadap orang lain apakah dia dikisos ya atau tidak perlu dibalas atau tidak seseorang mukul gitu ya apakah perlu dibalas dengan pukul atau seseorang membunuh apakah perlu dibalas juga dengan bunuh atau tidak seorang matahkan gigi ya misalnya apakah perlu juga dipatahkan giginya juga ini permasalahan kaitan masalah akhlak gitu ya. Kemudian kaitannya dengan apa? Bandingannya dengan syariat yang telah terdahulu. Ya. Zakaru, mereka menyebutkan. Siapa yang menyebutkan di sini maksudnya? Ahlul ilmi tadi dikatakan apa? Wa yahadza dzakar ahlul ilmi. Ya, para ulama mereka menyebutkan annal qisasa fi syariatil yahudi hatmiyun wala Buddha minhu Mereka menyebutkan bahwasanya kisos ya membalas suatu perbuatan kriminal fi syariatil Yahudi dalam syariat Yahudi syariat yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi waktu itu apa hatmiyun merupakan apa? keharusan. Jadi balas itu apa? harus. Wala buddha minhu. Dan ya harus ya. Jadi membalas itu apa? Keharusan. Jadi kalau misalnya kamu dipukul harus balas pukul juga. Ini ahlak dia ya. Masalah ahlak ini ya. Bahas ini. Jadi orang mukul harus mukul juga. Ini. Pada syariat orang-orang Yahudi demikian. Jadi suatu keharusan hatmi gitu ya. Allah menyatakan tentang masalah apa? Tiap orang itu akan melewati neraka ya wa in minkum illa wariduha karena zalika hatman ia dia seorang pun dari kalian kecuali akan apa melewati akan mendatangi neraka ya yang demikian itu kata Allah hatman merupakan apa ya keharusan mesti lewat walaupun di atas apa sih sirat gitu ya. Nah, di sini apa? Syariat orang-orang Yahudi dulu ya membalas itu apa suatu keharusan. Ya. Enggak boleh apa di sini berarti? Enggak boleh memaafkan. Ya. Enggak boleh memaafkan. Harus balas. Wala khiyara lil majni alaihi fi. Enggak ada pilihan bagi apa korban ya, nggak ada pilihan bagi korban dalam masalah ini pokoknya harus balas gitu ya nggak ada pilihan dalam apa membalas atau memaafkan nggak ada pilihan harus mbak balas, balas. Nah, kalau kita ngotot ya Wah, saya pokoknya harus balas. Ini kita ikut syariatnya siapa? pokoknya harus balas. Baik. Kemudian terusnya wa anna fi syariatin nasara al-aqsu eh, al-aqsa ya. Dan bahwasanya dalam syariatnya orang-orang Nasrani, syariat diturunkan kepada orang Nasrani al-aqsa adalah kebalikannya. Apa kebalikannya? Wa huwa wujubul afwi. Harus wajib memaafkan. Kalau dipukul gitu ya, ya harus dimaafkan. Jangan di jangan dibalas. Jadi nggak boleh balas nggak boleh, harus dimaafkan. Ya, rela nggak rela dimaafkan. nah itu syariat ya yang terdahulu. Ini juga sempurna karena mungkin melihat kondisi umat waktu itu juga Pak. Seperti itu memang harusnya kan itu ya. Itulah maha Pak, maha adilnya Allah Subhanahu wa taala. Dan masakoh banyak ya yang terjadi pada umat-umat terdahulu pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hilangkan ya Jadi zaman dahulu kalau beribadah harus di mana? Di tempat ibadah harus di kanisa gitu ya. Kalau umat kalau umatnya Muhammad di mana saja dia mendapati waktu sholat, sholat di mana saja boleh gitu ya. Walaupun ada yang dikecualikan. Nah, sekarang bagaimana syariat kita? Syariat yang dibawa Nabi SAW, ah, beliau mengatakan, lakin syariatuna akan tapi syariat kita hanya syariat umat Islam ya syariat yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jaat kamilatan minal wajhaini ya. syariat kita datang dalam keadaan sempurna dari dua sisi ya sisi apa tadi sisi kisos dengan sisi mema maafkan jadi syariat kita dalam masalah ini bisa kisos, bisa memaafkan. Ya. Perlu melihat, perlu ma melihat mungkin siapa yang berbuat kriminal dan siapa yang jadi korban. Ya. Sehingga mungkin dimaafkan, mungkin perlu dibalas. Ya. Kata beliau fafihal qisasu wa fihal afwu. Dalam syariat ini itu, syariat Islam ini ada kisos, ada pula apa? memaafkan. Jadi nggak monoton. Kisos terus itu ya. Atau memaafkan terus. Demikian pula kita ketika ada orang berbuat kriminal kepada kita. Suatu saat apa? Harus balas gitu ya. Suatu saat memaafkan. Lihat dulu siapa yang berbuat kriminal kepada siapa? Kepada kita. Orang ini pantasnya dimaafkan. Gitu ya. Orang ini pantasnya di kisos gitu ya. Lihat mana yang lebih apa? maslahat. Ya, ditinjau itu maslahatnya yang lebih besar mana. Jadi enggak cuma sekedar apa? ngotot saja ya. Kenapa demikian? Kata beliau, beliau memberikan apa penjelasannya? Lianna fi ahdil jani bi jinayatihi hazman wa qaffan Karena di dalam menghukum ya kepada orang yang berbuat kriminal dengan kriminal dia itu berarti menahan terhadap kejelekan. Jadi mem, apa? hasman wa kafa artinya menahan mencegah terhadap kejelekannya Jadi nampak ya kisos. Maka dalam ayat apa? Wa fil wa hayatun ya ulil albab. Dalam kisos itu ada kehidupan. Walaupun mungkin apa orang bunuh dibuat bawa dibalas bu bunuh dia mati tapi menjadikan apa jera kepada apa siapa orang lain. Tapi kalau nggak ada, ya maka kalau itu kita lihat bagaimana diterapkan hukum Islam, ya dalam masalah jinayah seperti ini biasanya apa kerusakan di dalam suatu negara tersebut maksiat di dalam suatu negara tersebut apa lebih sedikit ya seperti kalau kita lihat di negeri Arab Saudi, ya. Parkir mobil ibaratnya parkir mobil nggak akan apa? nggak akan hilang ibaratnya gitu ya. Aman. Ya. Berbeda di negara-negara yang tidak menggunakan hukum Islam. Ya, Ya walaupun tetap ada maksiat ya, perbuatan kriminal, tapi kalau dibandingkan di negeri-negeri apa? Yang negeri kufar, ya bandingannya sangat jauh. Walaupun yang di media apa? Barangkali yang Islam itu jadi besar besarkan Sisi apa? Kejelekannya. Jadi membalas atau menghukum kepada orang yang berbuat kriminal itu itu adalah merupakan apa? E, mencegah terhadap kejelekannya. Orang kok misalnya apa? Sudah ketahuan misalnya dia banyak membunuh orang gitu ya. Kalau nggak dibunuh ya terus dia akan bunuh orang. Orang seperti ini perlu di ya kisah setelah itu. Demikian pula wa fil afi anhu ihsanan wa jamilan wa badla ma'rufin fi man afauta anhu. Dan di dalam memaafkan ada apa unsur ihsan. Berbuat baik. Ya. Wa berbuat ya keindahan. Wa badla ma'rufin memberikan kebaikan fi man afauta anhu terhadap orang yang kau maafkan. Karena orang yang berbuat kriminal itu kadang apa? Ya bisa jadi dia dalam melakukan suatu perbuatan kriminal itu enggak enggak sengaja gitu ya. Mungkin cuma latihan manah gitu ya. Ternyata apa? Meset kena orang lehernya lagi terbunuh akhirnya. Kan bisa jadi. Nah, ini melihat ini siapa ini yang melakukan gitu ya. Jadi nggak sembarang orang apa kemudian langsung dibalas. Itu enggak. Oh, ini lihat orangnya ini. Masya Allah ini orang bagus, orang alim misalnya gitu ya. Nah, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala nggak bisa, Pak. Ya, tidak akan bisa meleset daripada dirinya walaupun dia sudah mungkin hati-hati kalau apa takdirnya begitu ya ya kena juga nah orang seperti ini perlu dimaafkan maka di sini dalam maafkan ada unsur berbuat ihsan berbuat baik ya memberikan kebaikan kepada orang yang kita maafkan fajaat syariatuna walhamdulillahi mukammalatan maka datanglah syariat kita alhamdulillah ya dalam keadaan disempurnakan semuanya ya khayyarat man lahul haqqu bainal afwi wal ahdi syariat ini yaitu syariat Islam ini memberikan pilihan terhadap orang yang punya hak antara memaafkan dan membalas. Jadi berikan pilihan. Ya, antara apa? memaafkan dan membalas. Li ajli an ya'fu fi maqamil afwi supaya tujuannya apa? Dia bisa memberikan maaf yang ini merupakan suatu ahlak yang mulia juga ya orang itu bisa memaafkan dan dia bisa berbuat islah dalam apa berbuat baik di dalam dia memberikan maaf dalam suatu ayat dikatakan apa faman afa wa asraha fa ajruhu Allah seorang bisa mendapatkan apa pahala yang tiada batas disebabkan punya sikap ini memberikan maaf kata Allah faman afa wa asraha siapa yang bisa memberikan maaf. Wa aslaha dan dia berbuat islah, berbuat baik di dalam dia memberikan maaf tadi. Karena bisa jadi orang memaafkan tapi nggak berbuat baik. Ya. Ini maafnya ada unsur berbuat baik. Wa aslaha fa Lihat pahalanya Allah atas Allah. Enggak disebut, enggak disebutkan berapa, dia nggak enggak. Tapi Allah. Seperti pahala apa? Puasa. Ya. Tentang puasa Pak. Fa nahuli dalam hadis kudus fa nahuli wa ana ajzi wa ana ajzi bi. Aku yang akan membalasnya. Maafkan demikian. Kalau orang itu bisa memaafkan ya dan pantas untuk memaafkan dan memberikan apa islah perbaikan kepada orang lain nah pahalanya masya Allah dia terhitung demikian pula syariat ini memberikan pilihan apa wa an ya'khudha mengambil dalam artian membalas fi maqamil ahri pada saatnya membalas pada waktu membalas perlu membalas ya Pak balas begitu ya karena tadi melihat nanti akan dicontohkan dalam kitab ini juga ya tentang hal ini karena melihat kepada siapa pertama mungkin melihat kepada siapa orang yang ya kena kriminal ya kemudian pelakunya gitu ya. Terus dilihat Ini nggak sembarang. Makanya di, di sini akan diberikan contoh kejadian misalnya apa? E, mungkin dia menabrak dengan mobilnya. Dilihat dulu siapa dia. Kalau orangnya sudah terkenal ugal-ugalan misalnya gitu ya. Nah, ini nggak boleh dia pak Gak dimaafkan, ini perlu dikisos ini gitu ya. <laughs> Begitu. Tapi kalau eh, orang ini tipenya orang yang apa hati-hati gitu ya. Dia penuh dengan pertimbangan, tapi namanya takdir Allah. Ya, kenapa? Ini perlu dimaafkan seperti ini. Dan juga masih, masih perlu dilihat juga. Jelas oleh beliau di sini saya usai nanti. Hatta sampai orang seperti ini keadaan eh, lihat dulu ini. Yang tertabrak ini siapa ini? Dia punya utang enggak misalnya gitu ya. Anaknya berapa? Ini perlu dilihat. Kalau dia meninggal utang yang banyak kok langsung dimaafkan tanpa diat ibarat gitu ya. Ya, siapa yang menanggung hutang sekarang? Nah, maka perlu apa di sini melihat mana maslahat yang perlu di diambil. Ini syariat kita ya sempurna dalam segala dalam masalah akhlak. Semuanya ya, semuanya adalah sempurna. Ini agama kita dan itu sudah Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Maidah wa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan. Jadi sudah sempurna semuanya. Jadi tidak ada sesuatu yang apa? yang kurang di dalam kita ini beribadah kepada Allah, bermuamalah kepada Allah maupun bermuamalah kepada siapa? kepada manusia ataupun kepada seluruh makhluk. Semua sudah ada aturannya dalam Islam ini. Tadi barangkali itu saja yang kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wan alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.